المحترمين para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh yang dimuliakan Allah dan yang wajib sama-sama kita ta'wimi pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya Bapak Camat bersama jajaran muslika, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak dan Ramil dan para anggota yang saya hormati Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa tokoh-tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang kami banggakan, sahabat-sahabat Banser, teman-teman dari anggota Linmas, konco-konco santri, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, dulur kula sedaya jamaah, ingkang kula tresnani, kula hormati rahimakumullah dengan peringatan Tahun Baru Islam 1438 Hijriah. Hari ini mudah-mudahan merupakan motivasi yang besar bagi kita untuk menggapai kebahagiaan hidup yang hakiki. Fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena seorang mukmin yang baik itu bukan hanya berkeinginan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia saja tapi harus membara dan kuat cita-citanya untuk menggapai kebahagiaan hidup di akhirat Allahumma salli ala Muhammad Jamaah sekalian Islam tidak anti dunia Islam tidak mengajarkan orang hidup itu hanya fokus mulusi akhirat saja enggak jujur kita nggak usah munafik siapa sih yang nggak seneng dunia sopo sing ora seneng duit kabeh wong ya seneng duit wong kiai nek karo duit ya coba ngomong geragas yo ya seneng ngono ae aja nanti geragas lalat kiai digeragas geragas Ya seneng mana? cuma duit harta kekayaan duniawi itu jangan sampai kita jadikan target jangan sampai kita jadikan tujuan semua itu hanya merupakan sarana untuk menggapai kebahagiaan hidup yang abadi di surga nanti zaman Rasulullah dulu ono wong lanang ini ono wong lanang ini orang bantau ada seorang laki-laki yang hidupnya di masjid wah iya. pokoknya dia udah nggak ngurusin dunia terus gak mikir ke dunia terus gak ngurusin dunia yang dipikirkan meng akhirat ning dilakoni meng akhirat omah-omah masjid gak mulai-mulai teko masjid gaweane meng sembahyang sholat, wiridan yasinan manakiban sholawatan istighosah mujahadah memang ibadah makhluknya ke Allah tok Lolate kuapi maca niate usut usut Usus, us, us, usus. Takbir yang ngeses, ngeses. Itu luar biasa. Sujud sampai badoe benjut. Pikir sampai lambene jedir. Poso bendino sodakon nyah nyah zakat orang mufakat berangkat haji tiap tahun umroh seminggu lima kali rumahnya Mekah ahli wiridan Tasbih yang dipakai wirid tadi gak gelem kaya umumnya wong cilik-cilik teko kayu. Ini gawe tasbih dhewe, klopo direnteni. Dimintungnya ditarik tangan loro gelodak gelodak gelodak. Luar biasa. Besok omah-omah masjid sampai masyarakat sekitar, umat sekitar waktu itu pada me, me, mengarani kalau dia itu ahli surga. Ngarani itu bahasa Indonesia nya apa? menyebut menyebut menyebut ngarani menuduh menuduh ya nuduhmu ya mau ngarani terus ini bahasa paling tepat mengatakan ini ngomong ke itu mengarani menyebut masyarakat waktu itu pada mengarani kalau dia itu ahli surga wah itu ahli surga yang masih tinggal di dunia itu ahli surga semua bilang gitu dan berita itu santer sampai terdengar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung Rasulullah komen komennya gak foto taruh komen itu Facebook komen yang Facebook gak ngeres komen ya cuma hmm. Ya. artinya Rasulullah tuh komentar komentarnya gini lo sampean kok ngarani lo wong kuwi ahli swarga dasare opo? mungkin kanjeng Nabi wong tiang niku uripe tenggene masjid omah-omah masjid ibadah terus mengurusi akhirat mboten mikir dunia ya mestilah kalau orang itu layak menjadi ahli surga terus kanjeng Nabi tanglet lemangane piye wong kuwi lho mangane piye diparingi tiang apa diparingi tiang nggih mangan boten diparingi tiang nggih boten mangan wis tawakal Gusti Allah terus nyambut gawe ini apa nggih boten nyambut gawe Kanjeng Nabi terus gabungin. Orang yang mau bekerja keras untuk menafkahi diri dan keluarganya, tapi dia tetap mau beribadah ke masjid, itu jauh lebih baik nilainya dalam pandangan Allah daripada orang yang hanya di masjid. Ya, ayo, ya, ya. mengurusi akhirat. menyambut gawe. Sebaliknya Rasulullah juga tidak memandang baik, Islam juga tidak memandang baik. Kalau ada orang yang nguripe mengurusi dunia, kerja kerja kerja, duit duit duit duit, tapi gak perlu mikir ke akhirat, tinggal ke ibadah sholatnya ditinggal, gara-gara kerja nanti orang sholat. tuh gelem sholat jadi ya gabung sholatnya niate aneh usolli fardhu subhi wa sudah wal di wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala hidup di dunia ini seperti orang yang berlayar di lautan ya mesti masa berlayar di gerdu aman teman no hidup di dunia ini seperti orang berlayar di lautan yang punya tujuan untuk mencapai pantai harapan. Bapak ngomong cie. Orang berlayar itu butuh air ya untuk persediaan minum, untuk masak. Tapi jangan mentang-mentang butuh air kemudian perahunya dipenuhi dengan air kalau gara-gara butuh air terus perahunya dipenuhi dengan air, maka dia nggak akan pernah sampai ke pantai tujuan. Karena yang terjadi perahunya tenggelam, yang bahasa Inggrisnya the, the kelelep. Eh, emang butuh air orang berlayar itu. Tapi kalau perahunya dipenuhi dengan air, dia nggak akan pernah sampai ke pantai tujuan karena perahunya kelelep. Orang hidup di dunia butuh harta, butuh duit. Tapi jangan lantas hidupnya dipenuhi dengan harta, hidupnya dipenuhi dengan duit, maka dia tidak akan pernah sampai ke pantai tujuan surga yang penuh dengan kenikmatan. Karena kehidupannya akan kelelep dalam kemewahan dunia, kelelep dalam kesesatan dunia. Understand? Dan kalau urusan seneng dunia itu manusiawi, siapapun seneng sampean ado-ado gelem. Eh. Kok aku ado-ado teko bojonegoro mrene iki yo golek. Golek sedulur. Saes lu golek sedulur. Ngendikane para sepuh biyen sedulur sewu jeh kurang. Musuh siji kokean. Mengkane aku ado-ado teko bojonegoro mrene iku golek jadi gini langitmu biru samplo no tangga listrik boleh sedulur ini masalah duit itu yang penting cuma yang jauh lebih penting adalah duit Takarmu. Lo ini sudah dinas dalam Al-Quran karakter manusia Zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal barina wal qanatiril muqantara wal qanatiril muqantarati minal lahmi wal fiddati wal khayril musawwamati wal an'ami wal harf ذلك متاع الحياة الدنيا والله عند عنده حسن المآب dijadikan indah, menggiurkan, menyenangkan bagi manusia siapapun dia baik orang solih maupun orang salah baik yang terpelajar maupun yang kurang ajar baik yang beradab maupun yang biadab baik yang kori maupun yang korak cinta kepada beberapa hal di antaranya yang pertama minat nisa cinta kepada para perempuan kenapa yang disebutkan nisa perempuan bukan rijal laki-laki ini psikologis karena kalau disebutkan perempuan laki-laki gampang tertarik ingin mendapatkannya tapi kalau disebutkan laki-laki biasanya perempuan gak mudah tertarik makanya di surga yang dijanjikan Allah untuk para penghuni surga itu bidadara apa bidadari Bidadara apa bidadari? Berarti laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau kalau disebutkan bidadari perempuan yang cantik-cantik, laki-laki pasti tertarik. Tapi kalau disebutkan bidadara, perempuan nggak bakal tertarik. Contoh, bapak-bapak, mas-mas yang ahli ibadah, yang ibadahnya bagus, banyak pahalanya, besok akan masuk surga. Di sana disediakan bidadari sing cantik menarik ayu kemerusu kekoe semulai adua imut yahud bahenol menol menol serwok mendelok mengotor teman-teman molek kinis kinis kinis kinis mentok mentok bahenol dino dino debleng mulus kayak neon gini kayak gitar Spanyol untuk dua di suwiti kan mantep Karena bodimu kan merah satu disebutkan bidadari yang cantik, yang ayu, yang playboy. Ini laki-laki tertarik dan berupaya untuk bisa mendapatkannya. Kemencer, ngiler. Tapi kalau disebutkan bidadara, lo beda nggak tertarik. Ibu-ibu, mbak-mbak, cewek-cewek yang ahli ibadah, pahalanya banyak, amal solehnya bagus banyak Itu nanti besok di surga akan disediakan bidadara. Oh, yang tinggi-tinggi, bongkot gede, towo-towo, walau-towo, walau-towo. Nggak tertarik. Sehingga kalau dalam satu ruangan itu isinya kok penuh cewek-cewek semua, dalam satu ruangan isinya kok perempuan semua, pasti banyak laki-laki yang ngincem. Tapi kalau dalam satu ruangan itu isinya kok laki-laki semua, gak ada perempuan yang ngincem kecuali perempuan sakit jiwa. Ini karakter bahwa laki-laki itu sukanya nginceng kalau perempuan sukanya diincer laki-laki itu sukanya memperhatikan kalau perempuan lebih suka diperhatikan semakin diperhatikan perempuan itu semakin senang semakin diperhatikan perempuan itu merasa semakin dicintai maka bapak-bapak sebagai suami harus paham bahwa perempuan istri itu semakin diperhatikan merasa semakin disayang merasa semakin dicintai maka bapak-bapak harus sering-sering memperhatikan istrimu sendiri jangan sering-sering memperhatikan istrinya orang lain bapak kalau nggak percaya nanti sampai rumah praktek no ketemu istri sawah depan nek wajo kedek bapak diurut mulai tekan dulu tekan misal Nah, aku gak dikatek mau ngingeti sing ngurung musuh kipas. Panitia lo mau sing dipikir ya apa? Tolong yang mau nak yang benar. Ora usah, ora usah kipas, ora usah. Eh, tambah. nyawang kipas, mari nyawang kipas terus nyawang rai. Berarti kan aku dibandingin kalau kipas. Ora usah, semoga tak jokrok ya. Nesu, nesu. Wes menowo. Wes tak lapane tak klambi. Saya olah Sunda gak nesu aku. Kalau saya lama-lama. Saya ulang. Bapak kalau kepingin istri semakin disayang dan merasa dicintai sering-sering diperhatikan ya kan memang nanti praktek no. ketemu bojo nanti panggil bojo kedek Yurun, ngedelok kok oh, wedok sawan terus keloket keloket. Adembit. Ngawong wong, ngawong. Aku ngawong bojoku kudir biasanya ya, ngawong kamu. Apa ngawong Aku ngawong bojoku kudir biasa jentik terus dilem sisi aja gak usah ya banyak zaman terus ya nah zaman zaman tambah kuat kok tambah elek kerayah lagi yo zaman dulu sekian ya. nganggo lambi opo kok pantes hmm? wanita itu memang sukanya diperhatikan sehingga kadang-kadang over, kelewatan, suka menarik perhatian. Karena perempuan itu suka diperhatikan dan suka menarik perhatian, maka aksesoris itu banyak laki-laki atau banyak perempuan. Yang untuk aksesoris itu banyak laki-laki apa banyak perempuan? Banyak perempuan berpakaian aksesoris pakai brosnya kadang rolikur Bukan bingung dengan misal. Jilbab itu nggak cuma satu lembar, Oke, jeruk dewi iket. Cet. Lemari iket dan ditambahi gudung sing pendek niku. set, paling mana gudung tanduk, set, Paling luar gudung sing gede. Empat lapis. Itu pun perempuan satu paling tidak punya kerudung atau jilbab itu 37 gota ganti gota ganti gota ganti coba orang anak itu 17 tahun gak ganti Rupane koyo ngono negarane. Ora <laughs> Kenapa perempuan kok banyak aksesoris? Untuk menarik perhatian sebagai tambahan perhiasan. Mohon maaf, karena memang khilqahnya perempuan itu dilahirkan dalam keadaan kekurangan sehingga perlu ditambahi kalau laki-laki dilahirkan dalam keadaan kelebihan sehingga perlu dikurangi juga percaya perempuan dilahirkan dalam keadaan kekurangan sehingga perlu ditambahi begini begitu lahir projo langsung ditambahi dikai banu ditambahi anting ditambahi gelang ditambahi kalung ditambahi cincin karena kekurangan nah kalau laki-laki dilahirkan dalam keadaan kelebihan sehingga perlu dikurangi makanya diketok dipotong disunat <laughs> Juga menarik perhatian aksesoris daerah wajahnya perempuan itu kadang-kadang nilainya nggak cukup 5 juta. Udah pakai lulur, pakai mangir, ditambah lotion, gak elah limo, pakai lipstick, tambah blush on, aku eyeshadow, alis ah, dibentuk kayak setangkai sepeda motor bulu mata palsu yang anti badai ditempelkan bahasa Inggrisnya aidep ada tempel gara tuh ya kepedeng langkung. Ya wong lanang kok raine kumus-kumus ora Maka coba Bapak Ibu misalnya sampai masuk ke satu kamar, di situ banyak cerminnya. Itu tandanya kamar laki-laki atau perempuan. Wow bukan nyaut masuk kamar kok di situ banyak cerminnya itu tandanya kamar laki-laki atau perempuan perempuan kalau kamarnya laki-laki malah banter yang pecahan supiyo itu gara-gara ada kecelakaan di Cijeri gak mau nolong ya pengen joko pecahan supiyo itu jadi manusiawi bahwa manusia itu senang kalau dunia pertama perempuan yang kedua wal banin dan sering kepada anak anak itu bisa anak kandung bisa anak asuh, anak angkat, anak didik, anak buah ada warga jalan ini seneng aneh anak andue aneh ya duit kok bisa mana padahal duit di Indonesia ini mulai pecahan terkecil seribu rupiah sampai pelah pecahan terbesar seratus ribu rupiah kuih kabeh gambare wong lanang tapi kok iso mana duit sewu gambare wong lanang duit rong emu gambare wong lanang duit limang emu gambare wong lanang duit sepuluh emu ya gambare wong lanang duit rong puluh emu gambare ya wong lanang duit ceket emu gambare ya wong lanang duit satu sewu gambare ya wong tapi kok bisa mana ya nyekel wong wedok nyekel wong wedok wal qanatiril mukantor timinat zahwi wal fiddah ya pernik-pernik perhiasan dunia emas perak duit wal khailil musawwamah kuda terbaik zaman dulu kendaraan itu kuda kalau sekarang ya bagi orang yang elit ya helikopter pesawat di bawahnya lagi ya kereta bus kapal di bawahnya lagi ya mobil bawahnya lagi ya sepeda motor bawahnya lagi ya hotel yang potong kamu geledekan wal an'ami wal harus ternak-ternak dan tanaman-tanaman apa mencintai semua tadi gak diperbolehkan boleh tapi dengan satu kesadaran Zalika mata'ul hayatid dunia, Semua itu hanyalah perhiasan kehidupan dunia yang hanya titipan dan tipuan belaka. Semua tadi boleh mencintai hal-hal yang tersebut tadi boleh asal tujuannya wallahu indahu husnul ma'ab. Tujuannya untuk menggapai ridha pun Gusti. Allah kangge gayuh ridane Gusti Allahumma sholli ala Muhammad Dengan semangat untuk memperbaiki diri harus terus menerus kita patri dan kita tancapkan dalam jiwa kita Bapak Ibu Saudaraku jemaah sekalian caranya bagaimana agar kita menjadi baik yang pertama rajin ngaji Orang itu kalau nggak mau ngaji nggak akan pernah bisa jadi orang baik. Rasulullah bersabda, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin." Siapa yang digandangi Allah untuk menjadi orang baik, itu tandanya orang itu diberi kefahaman tentang agama. Saya ulang, kenapa harus diulang-ulang? Karena saya tahu yang saya omongi orang-orang yang IQ-nya agak rendah. Nah kurang dikatek Siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik itu difahamkan tentang agama dan bisanya memahami agama satu-satunya cara ya kudu sregep ngaji dengan demikian bisa ditarik kesimpulan orang yang dikehendaki Allah untuk menjadi baik itu tandanya sregep ngaji atau dengan kata lain, orang yang nggak mau ngaji nggak mungkin bisa jadi orang baik. Mana wong nggak ngomong, oh, bocahku yang sini api, cuma yo nggak gelem ngaji. kau omongan leres apa salah? Eh, boranya. Omongan ngoten niku bener apa salah? Salah. dengan ngaji, ngaji, ngaji, dan ngaji, ilmu kita bertambah, wawasan kita semakin luas. Nah, sedangkan orang yang keilmuan dan wawasannya luas, pasti sikap hidupnya luas. Tapi ini rumah mana? Ya, ini perpaduan antara luas dan luas. Gak mudah loh menggabungkan kata-kata kayak gini. Angel, orang gampang, makanya yuk larang. Oh, Orang itu kalau keilmuan dan wawasannya luas, pasti sikap hidupnya luwes. Mau menerima pendapat orang lain yang berbeda, menghargai kelompok-kelompok lain yang tidak sama, tidak kolot, tidak memaksakan kehendak, prinsipnya tidak kolot, tidak kau jadi salah, tidak kau sampai aku keliru, tidak ini sesat, bid'ah, haram, syirik, enggak. Orang kalau prinsipnya kolot kayak gitu, kalau nggak sama dengan organisasimu, salah. Kalau nggak sama dengan aliran dan pahammu, bid'ah, syirik, kafir. Itu mana menandakan kalau ilmunya masih sedikit, wawasannya masih sempit. Orang itu bahasa Inggrisnya disebut the, the, the goblok. kalau keilmuan dan wawasannya luas, sikapnya luas. Menghadapi masyarakat yang bagaimanapun bisa menyikapi sikap dari orang lain yang bagaimanapun bisa hidup di lingkungan masyarakat yang bagaimanapun diterima seperti air kayak banyu banyu itu luas banyu itu makin terpundi mawon sakit makin yang alang-alang banyu iso lerai mendung kan banyu kae makin itu sate manggon yang panggonan semua gue jebar yo iso ning segoro banyu ki manggon yang panggonan sing dawa iso sungai kali bahkan diunggah no kaya gini iki kaya anakmu yang mulia gini iso manggon yang jeding iso manggon yang kendi iso manggon yang yang sing rapet kelopo banyu iso bahkan bertempat di mata air juga bisa namanya air sampai panggonan sing kecil di kempe banyu iso sembuh mesti banyak semua Ora usah contoh. Pokoknya kalau keilmuan dan wawasannya luas, sikapnya luas. Contoh. Butuh contoh sih kita mau. Para pejuang agama di Nusantara ini, kalau di tanah Jawa, ikonnya ya Wali Songo hafal Quran hafal ribuan bahkan ratusan ribu hadis saksanate wawasan dan keilmuannya luas maka sikapnya luas dalam menyebarkan agama Islam tidak kolot, tidak ortodok, tidak egois, tidak memaksakan kehendak. Karena dia mereka dapat paham sadarlah la Jadi orang kok terus orang yang belum Islam dipaksa untuk Islam orang yang belum senang ngaji dicocoi ayat Quran dicocoi hadis dan seperti itu para pejuang agama di Nusantara ini khususnya Wali Songo kalau di tanah Jawa ini ku sadar masyarakat Jawa naliko semono durung doyan Quran, durung doyan hadis, durung doyan ngaji hobine niku sik cangkruan nanggone warung persis wong jalan Ibu ojo salah salahke yen bojomu luwe kerasa nyang warung timbang nyang oma. nyapo kok luwe kerasa nang warung timbang nang oma, nah, karena edisi beda pelayanan dan servis juga beda Nang nih niku saya sampe nduki isu-isu ngoten pun disambut dengan senyum ramah, Api pelayanannya Enjing Pak, monggo katuran pinara. Kersakaken nunjuk nopo, kopi nopo teh. Bojomu tau kok tawani Nah, Nate ya, Pak, jenengan ditawani ngoten niku. Blas. Blas. Sabar Pak, enggak ada ngoni ngono. Laten ono ora matek-matek. kata mau lanang tas tekon ben judi ngono langsung disana keluyuran tekon di yang mana ora usah mikir anak ora usah mikir bojo lanang model apa mulai mangan mulai tangan ora belanja Pengen ora usah suruh omah luwih gedhe nang kelon karo kentongan Banyak warung itu betul monggo katuran kinara kersakaken njono kopi napa teh terus ngomong kopi nggih rantos nggih sekedar kula damelake ya sampean nggih gaweke kopi ya kopi, kopi kopi kopi Warung rambutan ngoten lho. Ben rantos nggih santawis kula damelke. Mangke berangkat damelke niku nggih ikhlas dengan senyum, seneng, lakune semangat. Sehingga perpaduan antara kopi dengan gula niku pas aneh godok banyu yang umum disuntet diusir ikhlas makanya rasanya yang nikmat makanya juga nyuguhke nggih sae monggo dibuat dipun unjuk ya sampean gak pake kopi bojone yuk mangkat ini lambemu rak kelinci Padahal nenek ning omah ketemu nih, gas terus 10 dino gak ganti. di di Dinggo di dinggo ditentelke, dinggo ditentelke, nah, penitine 14. Terbohong udah rong hilang. Kipatnya wahib, wahib. Apalagi sekarang gara-gara media sosial, gara-gara Facebook, gara-gara WhatsApp kayak gitu, mohon maaf. Banyak istri-istri yang lebih mesra kepada teman Facebooknya daripada dengan suaminya sendiri sok perhatian kalau teman Facebook e. kalau teman Facebook kayak yang infokan hmm. udah makan belum udah makan belum udah bojone dewe gak mangan dan mana no tapi aja ditekke anakmu belum mangan dan wajahnya lebih sering dipamerkan ke laki-laki lain daripada ke suaminya sendiri. Nek nah, sekarang upload foto ning gone Facebook. Hmm. Nang action ini. Yo iya, kok jan ngomong ra ini wis mengkerut kabeh. Tak kerayah aja. Kalau aku tuh paling gak susah. kayak gitu. Makanya bojoku ini katanya gawe WA ya, minta tolong yang bisa dipasang fotonya tak seneng rai pamer pamer masa yang berhak memandang dan menikmati wajahmu cuma aku tapi nanti gitu kamu tahu kan aku ini orangnya pencemburu aku paling gak suka kalau wajahmu dipandang orang yang berhak memandang dan menikmati wajahmu cuma aku nanti ojo foto nanti nopo kucing sadar bahwa masyarakat waktu itu turun tuh yang ayat Quran, turun tuh yang hadis, turun tuh yang ngaji. Maka gak dipaksakan untuk disuguhi ayat Quran, disuguhi hadis, disuguhi ngaji. Enggak. Diselami dulu pendekatan persuasif lewat akulturasi budaya. Orang ngerti nyopet bahkan sampai ngomong masyarakat senengane apa eh senengane kesenian oke okay. ajarkan agama itu melalui media kesenian jadi yang dulunya tidak seneng dikai ngaji murni tapi karena dikemas dalam bentuk kesenian malah jadi seneng masyarakat waktu itu kok seneng wayang kesenian wayang para wani mempelajari wayang kemudian dalam cerita perwayangan itu disisipkan ajaran-ajaran agama Hingga masyarakat waktu nonton dan mendengarkan pagelaran wayang itu dalam cerita dimasukkan ajaran-ajaran agama yang pengadilannya juga dari ayat Quran, dari hadis, dasar-dasar agama itu masuk ke dalam hatinya. Kalau disuguhkan dalam bentuk dalil Quran hadis, gak doyan gak belum nerimo. Tapi setelah dikemas dalam bentuk kesenian dalam cerita wayang, malah belum nerimo. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Contohnya ini, yang paling gampang dipahami. Misalnya, Ono wong gak doyan duren terus ngajine mau baca nih. lanjut sama nih. kalau lanjut tolong pertanyaan saya dijawab yang semangat yang kompak yang kenceng yang banter oke okay? masyarakat jalan, masyarakat Setail dan sekitarnya wonten sing gak doyan duren nama badan nah niku milat kere dure kaya doyan tapi nek telon terong karung jenengan parniki kula purun ana wong gak doyan duren sementara kita ingin agar duren itu bisa dikonsumsi kita kepingin supaya duren itu bisa masuk ke wetenge bisa dimakan Halo. Sementara wong nekat yang duren, iki ojo disuguhke dalam wujud duren, jangan disuguhkan dalam bentuk duren. Kok disuguhi duren? Wong mampu enak kudu muntah. Dan supaya duren itu bisa masuk ke tengah bisa dikonsumsi, carane harus kita kemas, kita passar maji ya chakula campur kiai urutan dalile ini ini ini ini ini ini ini yang kita ngaji model ini ini Nanti tuh oleh cahaya. Ya kesuwen le. Oh, sudah Muhammad. Nah kalau bibirmu, lidahmu sering-sering digunakan menyelaku dan mengomeli bujumu, itu bibirmu, lidahmu berubah menjadi duri-duri yang tajam yang bisa menusuk-nusuk, menyayat-nyayat hati dan perasaan suamimu yang sudah bekerja keras untuk mengetengi diri. Bahkan Sampai lalang gawe. Sampo api. Rumpun kata lo, Pak. Lu sama nyawa terus ngomong kok apa? Pangapunten, yen wong sepuh kok boten remen kalih tembange. Para pejuang agama itu bikin tembang untuk anak-anak namanya tembang dolanan. Karena yang tua nggak suka, akhirnya dibikin tembang untuk anak-anak harapannya apa ketika anak seneng kok ibunya katut seneng bapaknya katut seneng mergo ya anak otomatis ibunya katut seneng bapaknya katut seneng tapi yang ibunya seneng burung karuan anaknya seneng burung karuan bapaknya belum seneng bapaknya seneng burung karuan ibunya seneng burung karuan anaknya seneng tapi yang anaknya sing seneng gelem tak gelem ibunya bapaknya katut seneng contoh bapak ibu kalau anak cilik mangkat yang pasar begitu tekan pasar anak sing cilik kuwi ketok dolanan ulah-ulah nanto ketok salah ya, seneng nah bapak ibu ini aslinya juga ya seneng seneng terus geram kebetulan bapak berdua lain seneng akhirnya bapak ibu ini digeret-geret tangannya bapak ibu anggene dolenan iku mulane dicetel. Arahe sowan. Api eh, api eh. <laughs> Api eh, api eh. Nathaniel, Columbia on love yourself. pas iwak lele sak kalau orang momen sadar iwak lele sak lengan gak kira dipangan kabeh sing dipangan yo cuma jatah itu daging itu, karena dalam lele sak itu ada jatahnya kucing biasa jatahe kucing. Rine jatahe kucing. Buntute ya jatahnya kucing. Patile ya jatahe kucing. Sing cuma dagingnya itu, Ya sadar. Ini tidak dimakan semua. dan itu lele sak lengan kok dipangan kabeh, sak ndas-ndase, sak buntute, sak rine, sak patil-patile, yo ya perinte ini. Remuk ususmu. Betul? Maka yang dimakan cuma dagingnya saja. Sedangkan yang enggak ri, buntut, patil, wajib kucing. Nah, anehnya kita, kenapa kalau kita dapat lele nggak kita makan semua? Karena kita tahu gasnya untuk kucing, ringnya untuk kucing, buntutnya juga untuk patilnya juga untuk dan kita makan cuma dagingnya saja. Itu kalau dapat lele. Lah kalau dapat duit kok bomplokat ya? Padahal sebenarnya di dalam duit itu juga ada ndasnya, ada buntutnya, hanya saja matamu nggak lihat. Di dalam lele itu juga ada rinya, ada pastelnya, cuma matamu gak lihat bapak nyawa matamu gitu Buatan Sorry, di mana mana saya sampaikan kalau saya ngomongnya kasar, mohon maaf Taman lagi pengen halus, ya kamu kiai bongso halus Maaf, kita lagi maaf, saya memang orangnya kayak gini Besok anaknya tak omong ke kalau saya dibilang ceramah kok kasar banget, gak masalah kasar, yang penting laris. Woi. Aku mbok ngambek ceramah ceramah kasar gak ngundang nang ora apa. setiap aku ceramah kabeh-kabeh do kepengin manggon ngarep. Tambah aku liwat golek dalan kerepotan. Gara-gara dikerebutan sing nyekel sing batas sing nyetok ya. Alhamdulillah aku iso nyetok. Blas. Enggak. Enggak. aku kok bukan pakai ngono. Kalau sing ngono, mbak jenengan gemes. Iya. Makasih. gratis rumangsa berhak ana wong bawa lele kuteng kuteng kuteng mesti batin le aja lali yo le ndase jatah kuwi kan dasa kubuntut ya arep kok le tak kudu yo rile yo minimal patil ketonggomu yo Nang lele di sore ini. Mas, dasi mas. Lekok dasi pangan Oh, ini gas barang ini kol ya. ini tak gas lo aku tiga ibu tuh teh. Barang tekan buntut itu lah disesepi pisan. Buntut mentolongnya sepi. Eh, menawar ringnya tiga teh Barang tekan iki lah kok dikemah-kemah pisan. Ringi kemah. Patil, patil. kan pasir dintekno pisan. Ya Allah jare kucing. Wong jalan iki jan pai. Akhire kucinge dongake elek. Mati yo. Mati yo. Apa persis? Ya jembure meong. Pager mangkok luwe kuat tinimbang pager besi. Tapi narkoba itu adalah kejahatan yang sudah terorganisasi secara internasional dengan baik. Saya katakan kejahatan terorganisasi karena punya pemimpin, punya anggota, punya anak buah, punya banyak dana besar, punya visi misi, punya target, punya evaluasi. Woi. Woi. Tujuannya untuk menghancurkan Islam secara keseluruhan. Apa bayang no pengedar narkoba itu sudah dikasih hukuman seberat-beratnya sampai hukuman mati tapi peredaran narkoba nggak pernah berhenti kenapa? dananya besar sudah terorganisasi secara internasional halo? halo. Hmm. Taman no, sasarannya satu anak pejabat dengan harapan kalau terkena narkoba bisa ditolong oleh gerangannya dengan jabatannya. Gerakannya itu jabatan. Larangan. Akhirnya ditolongi narkobanya kampungannya. Terus yang kedua anak orang-orang kaya dengan harapan apa? Ya biar bisa mengajak teman-temannya yang lain, mempengaruhi teman-temannya yang lain Bosi Yang ketiga sasarannya anak tokoh-tokoh Islam dengan harapan untuk menghancurkan karir orang tuanya yang aktif dalam gerakan Islam. Ya, hati bro. Ya bro. Boy. Boy. Ini sebenarnya program Yahudi. Yahudi itu punya empat paket besar di Indonesia untuk memajukan Islam. Kamu tahu dengan empat isu. Yang pertama isu HAM, yang kedua isu lingkungan hidup, yang ketiga isu terorisme, yang keempat adalah kesetaraan gender. Oke, lihat bahas papat ini mesti rame. Karena orang mati pengalaman ya wis mantu-mantu oke beda ngerti. Eh, dia itu senang. Nah, apa lah aku memang mau cetoti. Pikir orang rusak kabeh. Bonggol Pak Jol. Ora ngaji ora wani metu ya jamaah. Ini malah orang gaduli ya jalur foto. Dia ini ketemu kiai jalur bomo jalur barokah jalur ilmu. Saya ini kiai ini tidak selfie. Apalagi orangnya manis kayak aku. Harus itu. Namun para pemuda, para remaja, himbauan saya perbaiki diri terus-menerus. Likul liwaketin amalun, setiap waktu harus ada amal kebaikan yang kalian lakukan. li amalin waktu dan setiap amal kebaikan harus tepat waktu. Saya ulang pesan likulli liwaketin. Likul liwaketin eh, ya amalun, kalau ngomong lagi. Pikir <laughs> yuk, pikir yuk. Aku pencerami lah liru ngomong liru setatu ini jadi perkor itu ini ahok ngomong ini geger no Indonesia ini itu ngomong gak mikir makanya jorok ini kawan Oh, oke, ceramah dikait hapus kok tangannya. and follow. yang memanfaatkan waktu, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Karena sesungguhnya setiap manusia berada dalam kerugian, kecuali yang pandai menggunakan waktu dengan dasar ladina amanu wa amilus Solehat, orang-orang yang beriman dan banyak beramal soleh bukan hanya beramal soleh saja karena ini pakai jama wa amilus solihat banyak melakukan amal-amal soleh beriman dan banyak beramal soleh artinya orang yang beriman pasti amalnya soleh dan amal soleh itu menguatkan iman semakin banyak amal soleh semakin kuat imannya jika tidak ada orang beriman ke amalnya walaupun dia nyolong walaupun dia nyopet aslinya imannya kuat zina andaikan dia punya iman. Kenapa zina? Imannya lebih hilang. Tidak ada orang zina kok tawasul itu. Uh, eh, saudari Lotte yang saya hormati, tidak bagian ya, dari ilmu saya. Sebelum kita melakukan proses dengan ini, mari sama-sama kita mulai dengan bacaan surat al-fatihah. Mudah-mudahan perpenggiringan ini tidak amin amin.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 Banyak salah, banyak hilaf, saya yang bodoh, yang penuh dengan keterbatasan pengetahuan, mohon maaf dan sebesar-besarnya. Al-Fatihah. صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى كل سعادة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا فتقبل وعمرا طويلا وبدنا شقيقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعقلا فاطنا والعافية وحياة طيبة في الدين والدنيا والآخرة ورزقا واسعا حلالا طيبا نافعا مباركا وسلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا وسدد اخرتنا ولا تسلط وقتنا عن ايماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والاخره انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير اللهم لك الحمد وبك الخرج واليك المشتكى وانت المستعان واليك التكلى وعليك البلاء ولا حول ولا